melanjutkan kajian kita Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid karya Al-Imam Abdurrahman Ibn Hasan Al-Syeikh rahimahumullah Pada pertemuan lalu telah kita ketahui penjelasan a'immah bahwa ta'ifah mansurah mereka adalah ahlul hadis dan yang bersama mereka atau berakidah seperti akidah mereka sara ala minhajihim Rasulullah sebutkan la yadhurruhum man khadhalahum wala man khalafahum hatta ta'tiyahumus sa'ah tidak akan memadorotkan mereka orang-orang yang berkhudlan kepada mereka maupun yang bermukhalafah hadis menunjukkan kepada kita bahwa al-munawi atau al-munawiin yang menentang dan menyalahi Taifah Mansurah dua tipe manusia dua golongan al khadilun al mukhadilun Ini yang pertama. Yang kedua, al-mukhalifun. al khadilun atau Mukhadilun yang meninggalkan pertolongan kepada mereka. Tidak mau menolong tidak mau membantu mereka di saat itu dibutuhkan sekali pertolongan, bantuan, tapi mereka tinggalkan. Ini kelompok khadilun, mukhadilun. Terkadang mereka bukan hanya meninggalkan bantuan, tidak hanya tidak menolong, tapi berkomentar negatif yang semakin memperburuk situasi dan mengedonkan mentalitas ahlul hak. Semisal ucapan mereka, iya, mereka itu sok benar sendiri. Oh, itu kelompok jamaah tahdir. Mereka itu begini, mereka itu begitu. Ini mukhadzilun. Mukhalifun yang mukhalafah terang-terangan menyalahi dan berbeda dengan mereka usul wa furu' dari dasarnya dari pokoknya sekaligus furu' cabang-cabangnya artinya dalam akidah memang beda dan dalam ahkam dalam fikih beda. Menunjukkan mukhalifun minal kharij. Berarti mukhalifun itu orang luar. Artinya luar di luar Taifah mansurah. Di luar Ashabul Hadith. Di luar Salaf dari firok yang banyak Mu'tazila, Jahmiyah, Asyaira, Sufi, semuanya Syiah, Rafidhah, Khawarij, semua ini mukhalifun. Walaman khalafahum. Karena memang yukhalif, beda. Dan amruhum wadih perkaranya jelas. Tapi al ishkal al-mukhadzilun yang meninggalkan pertolongan padamu. Falahum nasoruku nasoruka fatastafid minhum walahum yaskutuna anka fataslam min syarrihim sudah tidak membela sehingga kamu dapat keuntungan walau mereka diam kamu selamat dari kejahatan lisannya ini al-iskal menunjukkan mereka ini orang dalam karena mukhalifin sudah orang luar Khodalahum berarti mereka di dalam. Orang dalam. Orang makanya Rasul sebutkan khodalahum menunjukkan semestinya diharapkan dari mereka bantuan. Karena tidak disebutkan khudlan kecuali dari orang yang memang kamu semula berharap baik kepadanya. Berharap mereka bisa bantu, bisa nolong, bisa memberi kemaslahatan untukmu. Tapi mereka tinggalkan semua itu. Hada khodalahum. Dan itu sangat menyakitkan hati. Menyayat-nyayat kalbu. Perih karena dari orang yang kamu harap membantu kamu. Kalau mukhalif memang orang luar, enggak kamu harapkan bantuannya, memang dia musuh. Min ila, dari semuanya memang musuhmu. Tapi ini al-khadalahum. Makanya penyair berkata, وَذُلْمُ ذَوِي qurba ashaddu madadatan 'alal mar'i min waq'il husamil muhannadi zulmu dzawil qurba kedoliman semuanya menyakitkan hati ya kamu didolimi orang sakit mangkel pegel hawas tetapi ketika kedoliman itu munculnya dari zawil kurba, orang dekatmu. Bahkan temanmu, bahkan teman akrabmu, bahkan tahunan bersamamu. Kok tega-teganya mendolimi kamu? Itu asyaddu madhadatan alal mar' Kata penyair lebih menyakitkan bahkan dibanding pukulan pedang sekalipun. Kamu kena pedang, kena pisau, jeret, berdarah, ya sakit. Tapi ya sebatas itulah sakitnya. Tapi didolimi oleh orang dekatmu yang gak kamu sangka-sangka. Gak, bahkan tidak terbesit di benakmu. Apa iya fulan sedekat itu denganmu berbuat dolim padamu? Menikam kamu dari belakang, mustahil. <coughs> Tapi itulah terjadi. Sakit sekali hatimu. Orang yang semestinya membela kamu, orang yang semestinya menolong kamu, orang yang semestinya impati kepadamu, orang yang semestinya dan seterusnya. Ternyata zalim. Hadza khodalahum, Mengaku dirinya ahlul hadith, ahlu sunnah, kami juga salafi. Ya. Tetapi statement, sikap dan komentarnya selalu miring kepada ahlu sunnah, kepada salafiin yang hak. Itu tadi suara-suara sumbang mereka. Jamaah tahdir merasa menangnya sendiri, kayak surga mereka yang punya kuncinya begini begitu ada mukhadzilin tetapi Rasulullah sebutkan la yadurruhum tidak memadorotkan mereka tidak akan memadorotkan ta'ifah mansurah khudlanul mukhadzil wa mukhalafatul mukhalif dari dua kelompok tadi kedua-duanya tidak akan memadorotkan kecuali sebatas ada ada ada seperti yang Allah sebutkan la yadurrukum illa ada kalau madorot Allah nafikan nggak mungkin ada tetap dakwah berjalan kemaslahatan kamu dapati cuman ada kamu sakit hati Wajar. Ada yukzun mereka ganggu. Nyerimpeti, bikin kamu pegel, mangkel. Ini sebatas itu. Tapi untuk sampai memadorotkan kamu, memadorotkan dakwahmu, la yadhurruhum. Hatta ya'tiya amrullah atau hatta ta'tiyahumus sa'a wa hum 'ala dzalik kata muallif hatta ya'tiya amrullah al-zahir annal murad annal murada bihi ma min qabdhi man baqiya minal mu'minin birrihit thayyibah wa wuku' ayat al-idham. Zahirnya yang dikehendaki dengan amrullah sampai datangnya ketetapan Allah. Riwayat yang menyebutkan dicabutnya nyawa mukminin yang tersisa di zaman itu, di akhir-akhir zaman. Dengan bertiupnya angin yang beraroma wangi. Dan terjadi di masa itu tanda-tanda besar kiamat. Thumma illa nas sehingga tidak tersisa lagi di muka bumi kecuali orang-orang jelek karena yang ada iman dalam hatinya tercabut nyawanya. Maka kiamat tidak akan terjadi kecuali kepada orang-orang jelek. Dan dalam hadis disebutkan, Inna min syirarin nas man adrokah musa'ah. Man adrokat humusa'ah wa hum ahya. Sejelek-jeleknya orang yang kedapetan kiamat yang dia saksikan sementara dia masih hidup. Ma'adallah. Wahum syarru ahlil jahiliyah. Kata Abdullah bin Amr, mereka seburuk-buruknya ahlul jahiliyah. Karena mendapati kiamat yang mengerikan. Qala Uqbah bin Amir li Abdullah, "I'lam ma taqul." Mendengar itu Uqbah bin Amir di riwayat Hakim menyampaikan kepada Abdullah, yakni Abdullah bin Amr bin As. Kamu yakin dengan yang kamu sampaikan? Wa amma ana fasami'tun nabi yaqul adapun aku mendengar Rasul berkata la tazalu isabatun min ummati yuqatiluna ala amrillah akan tetap ada sekelompok dari umatku ini berperang di atas perintah Allah zahirin la yadurruhum man khalafahum hatta as sa'a wa hum ala dhalik sampai datangnya kiamat dalam keadaan mereka di atas hak qala Abdullah maka Abdullah bin Amr menjawab wa yab'atsullah rihan rihuha al-misik. Allah kirim kepada mereka angin yang membawa aroma misik, minyak wangi yang sangat harum. Wa masuha masul harir Sentuhan angin itu bagaikan sentuhan sutra, lembut sekali mendatangi mukminin. Fala tatruk ahadan fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman illa qabadathu. Tiap melewati orang selama dalam kalbunya masih ada sekecil apapun dari iman terambil nyawanya. Thumma yabqa syirarun nas faalayhim taqumus Tersisa orang-orang jelek kepada mereka kiamat terjadi. Wa fi sahihi Muslim la taqumus hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Di Muslim juga menguatkan ini bahwa tidak akan terjadi kiamat kecuali ketika di muka bumi sudah tidak disebut lagi Allah. Berarti kan nggak disebut itu sudah berarti nggak ada mukmin, nggak ada iman. Sejelek-jeleknya orang yang tersisa, Allah saja tidak disebut. Wa ala hadha fal murad bi qawlihi fi hadithi Uqbah wa ma ashbahahu hatta ta'tiyahum sa'ah sa'atuhum maka dijamak hadith-hadith semacam ini yang dimaukan dalam hadith Uqbah Uqbah bin Amir dan yang semisalnya ketika Rasul katakan ahlul hak ini terus di atas hak sampai datangnya kiamat. Yang dimaksud waktu mendekati kiamat. Wahia waktu mautihim bihububir rih. Tadi waktu di mana bertiupnya angin lembut, wangi, mengambil nyawa-nyawa mereka. Dan itu sudah sangat dekat dengan kiamat. Bukan berarti kelompok ini ada sampai terjadi kiamat mereka tetap ada dan menyaksikan kiamat. Karena itu Rasul nafikan. Gak akan. Orang yang beriman tidak akan menyaksikan kiamat. Kiamat hanya terjadi pada seburuk-buruknya makhluk. Sejelek-jeleknya ahlul jahiliyah seperti kata Abdullah bin Amr. Allah saja tidak lagi disebut. Wa qad fi mahalli hadhihi ta'ifah. Diperselisihkan tempat kelompok ini. Qala Ibnu Battal innaha takun fi Baitil Maqdis. Kata Ibnu Battal mereka di Baitul Maqdis. Kama rawahu Tabrani min hadithi Abi Umama Qila ya Rasulullah wa aina Rasul ditanya di mana mereka Taifa ini Qala bi Baitil Maqdis di Baitul Maqdis Wa qala Mu'adz ibn Jabal hum bisyam atau kata Mu'adz mereka itu di Syam. Wa fi kalami Tabari ma yadullu ala annahu la yajib an takuna fi Syam aw fi Baitul Maqdis daiman. Namun Imam At-Tabari mengomentari bahwa nggak harus kelompok ini ada di Syam atau di Baitul Maqdis selalu selalu dan harus di situ tidak bal qad fi maudhi akhar wa fi ba'dil azmina. bisa jadi mereka itu ada di negara lain di negeri lain dan di waktu yang juga lain tidak harus melulu mereka itu berada di Syam demikian kata Tobari kultu kata Syekh Abdurrahman bin Hasan wa yashhadu lahul faktanya pun dari sejarah perjalanan umat ini menguatkan komentar Imam Tobari wahalu ahli Syam wahalu Baitil Maqdis Bagaimana kondisi penduduk Syam, penduduk Baitul Maqdis. Fainnahum min azminatin tawilah la yu'rafu fihim man qama bihadal amr ba'da Syekhul Islam Ibn Taimiyah wa ashabihi fil qarni sabi' wa awwalith thamin. Karena zaman yang begitu panjang. Naam, Syekhul Islam orang Syam, Harrani, rahimahullah. Ibnul Qayyim, rahimahullah. Dan imam beliau mujaddid. Taib setelah Syekhul Islam, zaman beliau Naam Ta'ifah berada di Syam. Imamnya Syekhul Islam. Taib setelah beliau, beliau berada di akhir abad ke-7 atau awal-awal abad ke-8. Setelah itu, abad ke-8-nya berjalan 100 tahun, abad ke-9, abad ke-10. Gak ada di Syam, sudah hilang. Setelah meninggalnya Syekhul Islam, dakwah hak ini, Ta'ifah Mansur ini sudah gak ada di Syam ada, tapi di luar Syam. Di negeri-negeri lain. Di India, di Khurasan, di Arab, nah, ada. Tapi di Syam sudah nggak ada sepeninggal Syekhul Islam. Hanya kata beliau, faktanya pun menunjukkan itu. Yang menampakkan dakwah terang-terangan, menyuarakan sunnah, ini madhab salaf, setelah Syekhul Islam pertanyaannya nggak ada. nggak terlihat. Nah. Fa innahum 'alal haq yad'una ilai wa yunadhiruna alai wa yujahiduna fi. Demikian kelompok ini alal haq berdakwah kepadanya mereka membela dengan hujjah, berjihad di atas hak. Waqad yaji'u min amthalihim ba'du bisyam man yakumu maqamahum bidakwa ilal haq wa tamasuk bisunnah. Datang beberapa ulama setelah itu di Syam juga memegang dakwah dakwah kepada hak termasuk bisunnah wallahu ala kulli syai'in qadir dan Allah Maha kuasa atas segala sesuatu intinya seperti kata Tobari tidak harus di negeri Syam wa mimma yu'ayyidu hadza anna ahlal haqqi was sunnah fi zamanil a'immatil arba'ah wa tawafuril ulama fi dzalika zaman wa qablahu wa ba'dahu lam yakunu fi mahallin wahid. Dikuatkan lagi wa ahlul haq, ahlu sunnah di zaman a'immah arba'ah Abu Hanifa, Malik, Syafi'i, Ahmad dan banyak ulama di masa itu atau masa-masa yang sebelumnya dan masa setelah Aimatul Arba'ah. Mereka tidak berada di satu negeri. Tidak kumpul. Berjauhan tempatnya. Imam Ahmad di Baghdad, Malik di Madinah, Abu Hanifah di Kufa. Berjauhan tempatnya ke atas sebelum mereka oh, juga demikian. Satu negeri ke negeri lain, Bukhari, di Bukhara sana, Khurasan. Begitu. Abu Dawud di Baghdad, Muslim di Naisabur. Begitu berjauhan negeri yang satu dengan yang lain. Laith bin Sa'ad di Mesir. Wahakata. Mereka semua ahlul hadis, Taifah mansurah. Tidak di satu negeri dan bahkan tidak di Syam. Balhum fi fi ghalibil amsar fi Syam minhum a'immah wa fil haramain wa fi Misr wa fil Iraq wa fil Yaman. Di negeri-negeri itu. Ada yang di Syam sebagiannya, ada yang di Haramain, ada yang di Mesir, ada yang di Irak ada yang di Yaman. Imam Zahabi rahimahullah karenanya menulis karya beliau Masyahir Ulama'il Amsar yang masyhur-masyhur dari ulama-ulama negeri-negeri yang ada ini di Mesir siapa imam-imamnya di Baghdad siapa di Kufa di Basra di Khurasan di Mekah Madinah sini aima-aima yang ma'ruf di negeri-negeri itu wa kulluhum 'alal haqqi yunadzilun wa yujahiduna ahlal bid'ah semuanya di atas hak berjuang berjihad melawan ahlul bid'ah walahum musannafat allati sarat a'laman li ahli sunnah wa hujjatan ala kulli mubtadi' mereka punya karya-karya besar yang kemudian menjadi mercusuar bagi ahlul hak karena di situ dijelaskan madhab salaf, bagaimana sahabat, bagaimana tabi'in. Nah. Dan menjadi hujjah bagi setiap ahlul bid'ah. Kitab-kitab ini yang menjadi hujahnya. Karena dinukilkan dengan sanat. Sampai kepada para a'imah. fa'ala hadza fahadhihi ta'ifa, qad tajtami' wa qad taftariq Dengan ini maka ta'ifa Mansura bisa jadi mereka menyatu di suatu negeri, bisa jadi berpencar-pencar negerinya. Wa qad takunu fi Syam wa qad takun fi ghairi. Bisa jadi di Syam, bisa jadi di luar Syam. Fa inna haditha Abi Umama wa qawli Mu'ad la yufidu hasraha bisyam. hadith Mu'ad, Abu Umama juga tidak berarti mereka terbatas hanya di Syam. Wa inna ma yufidu annaha takunu fi Syam fi ba'dil azman la fi kulliha. hadith-hadith itu hanya memberi faidah bahwa terkadang di suatu zaman mereka itu ada di Syam. Tidak berarti selalu dan harus ada di Syam. Tapi mengabarkan saja di zaman tertentu mereka berada di Syam. Di akhir hadis ketika disebutkan tentang Allah tabaraka wa taala bahwa Allah itu maha barokah wa taala dan maha mulia, maha tinggi karena di akhir hadis hatta ya'tiya amrullahi tabaraka wa ta'ala. Tabaraka ala wazn tafa'ala. Tafa'ala, tabaraka. Qala Ibnul Qayyim al-barakah naw'an. Barokah itu dua macam. Ahaduhuma barokatu barokatun hiya fi'luhu. Barokah yang itu adalah pekerjaan, kata kerja. Wal fi'il minha barokah Adapun bentuk fiilnya dengan wazan fa'ala, baroka. Siapa pelakunya? Allah fa'ilnya. Sehingga dikatakan barokallah. Fiilnya barokah. Barokallah. Wa yata'adda binafsihi tarah wa bi'adatin ala tarah wa biadatin fi taroh. Barokah ini terkadang mutaaddi dengan dirinya sendiri langsung sehingga kamu katakan barokakallah dengan domir nasab mutasil barokakallahu terkadang muta'addi dengan harf ala sehingga kamu katakan barakallahu alaika terkadang dengan muta'addi harf fi barakallahu fika wal maf'ul minha mubarak maf'ulnya wazan baraka fa'ala mufa'alun mubarakun wa huwa ja'lu minha kadzalik fakana mubarakan bija'lihi ta'ala artinya mubarakan dijadikan barokah Allah yang menjadikannya berbarokah sesuatu itu mubarak. Dan ini meluruskan ungkapan kebanyakan orang awam kalau mendoakan barokah maf'ulnya dia katakan mabruk mabruk mabruk ala wazan maf'ul kurang tepat seperti kata Ibnul Qayyim maf'ulnya mubarakun karena fiilnya baroka, Bukan mabruk. Orang awam banyak mengucapkan kalau mendoakan, maunya mendoakan baroka, Kamu punya rumah baru atau mobil baru atau apa mereka katakan Masya Allah mabruk mabruk begitu kata mereka atau sebagian awam katakan break, break, break. Ini dari barokah. Ya, lisan mereka saja, tapi secara bahasa kurang tepat. wanauthani itu bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua kata Ibnul Qayyim barokah tudhafu ilaihi idhafatur rahma wal izzah. Ketika itu disandarkan kepada Allah, penyandaran yang bermakna rahmat dan kemuliaan. Wal fi'il minha tabaraka. Kalau yang ini fi'ilnya tafa'ala, tabaraka seperti ini. Tabaraka wa ta'ala. Dinisbatkan kepada Allah, Allah tabaraka atau tabarakallahu. Walihada la yuqalu li ghairihi dhalik wa la yasluhu illa lahu azza Oleh karenanya ini tidak boleh diucapkan kepada selain Allah. Dan nggak pantas, nggak nggak nggak benar kalau dikatakan kepada selain Allah. Nasallahu afiyah misalnya. Fulan tabaraka fulan. Fulan bin Fulan tabaraka. Tidak boleh. Khusus hanya Allah yang boleh dinisbatkan padanya ini. Tabaraka. Fahuwa subhanahul mubarik. Wa abduhu wa rasuluhu al-mubarak. Maka Allah yang penuh barokah dia yang memberkahi, mubarik. Hambanya, Rasulnya, mubarak, diberkahi. Makanya Allah katakan tentang Isa alaihi salam, waja'alani mubarakan ainama kuntu dan dijadikan aku diberkahi Allah jadikan aku diberkahi dimanapun aku berada. Faman barakallahu fihi wa alaihi fahuwal mubarak. Begitulah kalau Allah sudah berkahi hambanya. Penuh barokah. Ditafsirkan. Mubarakan. Mualliman linnasil khair. Karena Isa mengajarkan kebaikan kepada umatnya. Artinya ta'lim al-ilm, ta'limul khair, wa da'wah ilal haq, membawa barokah. Menjadikan barokah. Makanya diberkahi karena beliau berdakwah mengajarkan ilmu dan kebaikan kepada umat. Wa amma sifatuhu tabaraka famukhtassatun bihi. Adapun sifatnya ini khusus bagi Allah tabaraka. Kama atlaqaha ala nafsihi fi qawlih seperti Allah sebutkan tentang dirinya sendiri dalam Al-A'raf 54 Tabarakallahu Rabbul Alamin. Allah sandarkan itu pada dirinya. Tabarakallah. Juga dalam Al-Mulk. Tabarakalladhi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Itu khusus bagi Allah. Afala taraha kaifat ittaradat fil Qur'an jariyatan alai mukhtassatan bihi. Begitulah ayat-ayat Al-Quran kalau kamu amati umum selalu tabaraka hanya dinisbatkan pada Allah, pada dirinya. Wala tutlaku ala ghairi, enggak pernah disebutkan kepada selain Allah. Lafat tabaraka. Karena ini sifat. Penuh barokah. Menunjukkan makna rahmat, makna kemuliaan. wajat ala binat bina isa'ah wal mubalaghah. Oleh karenanya, karena khusus bagi Allah, Lafatnya datang disebutkan dengan wazan tafa'ala. Yang tafa'ala ini menunjukkan sa'ah wal mubalaghah. Sesuatu yang sangat luas dan sangat besar. Dan mubalaghah sangat lebih luber itu tafa'ala kamu katakan tafaqomal amr perkara ini menumpuk ketika sudah banyak terakumulasi ini belum selesai datang masalah ini masalah ini masalah ini sampai seperti luber karena sangat banyaknya disebut tafakoma. Begitu menunjukkan luasnya dan banyaknya. Dan lafat baroka sendiri memang asalnya menunjukkan sesuatu yang luas. Makanya disebutkan birkah birkah itu orang Arab sebut kolam atau tempat penampungan air yang besar dan luas, birkah. Mereka sebut itu birkah karena luasnya, karena dalamnya, karena gedenya. Dan air suka luber di situ. Makanya mereka sebut birka Kalau yang masih sempat mengenangi, mendapati orang-orang tua dulu, angkatan kakek-kakek kita atau bahkan abahnya lagi, mereka nyebut hammam azakumullah, kamar mandi, disebut birkah. Ya, kalau tanya, final birkah, birkah. Jarang mereka gunakan lafadz hamam, wainal hammam. Ma'ruf di lisan mereka orang tua-tua dulu, birkah. Kenapa? Kalau yang sempat mengenangi zaman-zaman itu dan anak sempat dapati, bahkan sampai hari ini beberapa rumah ada kamar mandi orang dulu Allahumma barik tempat apa namanya jedingnya itu tempat penampungan airnya itu panjang. Kadang 4 meter kesininya meter setengah atau 2 meter dalam lagi. Kamar mandi dulu begitu. Makanya mereka sebut birkah. Mainal birkah. Anak al birkah. Al-Muhim. Lafat barokah menunjukkan sesuatu yang luas, sesuatu yang banyak, Kata'ala wa ta'azama wa nahwihi. Sama seperti ta'ala, tabaraka wa ta'ala. Ta'azama. Penuh dan banyak azamahnya, keagungannya. Faja'a bina'a tabaraka ala bina' ta'ala. Makanya dinisbatkan kepada Allah, binaknya, wazannya, tabaraka. Sama seperti ta'ala. Wazinnya semua sama. Tafa'ala. Ta'ala. Tabaraka. Alladhi huwa dalun ala kamalil ulu wa nihayatih. Kalau ta'ala menunjukkan kesempurnaan al-ulu dan puncaknya ulu sehingga tidak ada yang lebih tinggi darinya. Dia yang paling tinggi. Ta'ala. Tinggi dengan segenap maknanya. Di atas arsh. Tinggi kohernya. Tinggi kemuliaannya. Dan sangat tinggi, sempurna. Tingginya yang sempurna. Puncak segalanya Fakadali kata tabaraka kalau itu ta'ala begitu pula tabaraka sama. Dalun ala kamali barokatihi wa azamatiha wa sa'atiha. Berarti menunjukkan sempurnanya barokah Allah yang bermakna keagungan, kebesaran, kemuliaan, rahmatnya penuh, luas. begitu besarnya, begitu luasnya. Wahada makna kau liman kala minas salaf. Itulah penafsiran sebagian ulama salaf ketika menafsirkan tabaroka ta'adhoma. Mereka tafsirkan tabaroka dengan ta'adhoma karena adhomahnya yang sangat besar. Qala Ibnu Abbas seperti kata Ibnu Abbas jaa bikulli barokah. Dia yang mendatangkan segala barokah. Darinya segala barokah. Wal barokah al khairat al ilahiyah segala kebaikan, segala khair yang Allah berikan, Allah turunkan kepada hambanya. Sehingga ketika sesuatu itu ia jadikan barokah, ya akan banyak kebaikannya. Seperti sahabat yang sempat mengambili terus tepungnya atau ini makanannya sampai beliau heran kok nggak habis-habis diberkahi perhitungan manusia ya nggak mungkin lah mungkin sebulan dua bulan misalnya habis ini terus diambili dan dipakai nggak habis-habis sampai kemudian dia penasaran dia dia periksa dia lihat akhirnya habis besoknya nggak lama waktu habis ketika manusia mulai cenderung atau ada percaya pada dirinya sendiri. Kalau saja dia biarkan, akan jadikan barokah terus. Rasulullah SAW diberkahi oleh Allah. Sehingga susu yang hanya se wadah kecil mencukupi sekian banyak orang dan tidak habis kembali ke orang pertama seperti semula, penuh. Barokah. Yang kalau itu ukuran hitungan manusia, ya Allah diminum lima orang, sepuluh orang lah maksimal, habis. Tapi ini masing-masing minum dengan puasnya, dengan sampai kenyang. nggak habis-habis. Barokah. Wahakadha. Kadang ketika Allah SWT berikan barokah kepada hambanya sedikit namun itu banyak bermanfaat banyak membawa maslahat baginya diberkahi banyak kebaikannya belum lagi dampaknya kalau itu secara materi Dampaknya secara maknawi membawa ketenangan dalam kalbunya, membawa ketentraman pada jiwanya. Senang dia, bahagia, tenang hidupnya. Walaupun mungkin kalau ukuran harta dan ini pas-pasan, tapi barokah. Kebaikan ilahi yang Allah jadikan padanya. Makanya barokah itu yang dikejar, yang diharapkan seorang mukmin dari Allah. Dia doa, memohon kepada Allah agar diberkahi pada hartanya, penghasilannya, pada keluarganya, anak istrinya, pada dirinya sendiri. Memohon barokah kepada Allah karena darinya barokah itu ada وفق الله الجميع لما يحب ويرضى والصلاة والسلام على رسول الله والحمد لله